Aku mau berharap engkau mengerti lagi Atas kesalahan yang pernah aku perbuat Hati dan perasaanku mulai teruji Selembut doa dalam hati Kau mengetahui panggilanmu Mohon ampunilah aku Aku bersujud Aku berdoa Hanyalah padamu Ya Tuhanku Aku memohon Keringanan hati menentukan pilihan menuju rahmatmu ya Tuhanku Aku malu berharap engkau mengerti lagi atas kesalahan yang pernah aku perbuat Hati dan perasaanku mulai teruji Selembut doa dalam hati Kau mengetahui Kala panggilanmu Aku mohon Ampunilah aku Aku bersujud Aku berdoa Hanyalah padamu Ya Tuhanku Aku memohon Keringanan hati menentukan pilihan menuju rahmatmu ya